بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك البطوع والمنوم والرزوق صلاح الجسد والروح متوبة النسوء واهدي قلوبنا حق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوير بصرنا وصاحه وداننا وثبت لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم فصلي وسلم وبارك عليه قال شاه وقال عبد الله عبد الله بن المبارك إن ولد الزنا لا يك لا يكتم الحديث وعدم كتمه المستلزم للمشي بالنميمة دليل على أن فاعل على أن فاعل ذلك ولد الزنا Berkata Abdullah ibn Mubarak, sesungguhnya anak zina itu tidak bisa menyimpan pembicaraan. Ya, anak kalau dilahirkan dari hasil perzinahan, maka anak itu katanya nggak bisa menyimpan rahasia. Jadi kalau kita ada hal-hal yang sifatnya rahasia, kita bicara anak hasil zina, ya. itu kebongkar rahasia gitu. Karena anak hasil zina kata Syekh Abdullah Al Mubarak tidak bisa nyimpen rahasia. Tidak bisa nyimpen nah, pembicaraan yang rahasia. Fa'ada ini maka ketiadaan menyembunyikan rahasia al-mustalzim yang lazim lil lil mashi bin namimah yang lazim dilakukan oleh orang-orang yang namimah dalilun <clears throat> menjadi bukti ala anna fa'ila zalik bahwa orang yang melakukan itu merupakan waladul zina jadi orang kalau senang namimah berarti ini anak ini orang pasti hasil zina Hah? jadi teman. Cuma ngadu orang. Pokoknya kalau ada orang bermusuhan media itu jadi barang empuk tuh. kalau ada orang lagi marahan ya udah dia masuk tuh. Ya, si A B lagi musuhan. Nah, dia pulang balik tuh temen. Tapi A digosok-gosok. Besok ke B digosok-gosok lagi supaya nggak berhenti berhenti berantem nah, antara A B. Ya, orang ini nggak bisa nggak ngambil keuntungan melainkan diseneng melihat orang ribut. Tujuannya gitu aja. Nah ini namimah. Nah kalau orang yang senang berbuat itu, ini berarti nak nauzinah sih. Kata Abdullah al Mubarak. Wabila amalun namam abaru min amali syaitan. Gil juga mengatakan, ya dikatakan bahwa perbuatan orang-orang yang namimah itu lebih bahaya daripada perbuatan syaitan. Lianna amal syaitan karena amalan setan perbuatan setan bil waswasah. Setan kalau dia ganggu manusia itu bil waswasah. Ya, yuwaswisu wisubi durinas. Bisikin. Tapi kalau namimah bukan bisikin lagi langsung. Terang-terangan ngomong. Wah, lo kalau lo bayar media rugi, dia melompat banget Ya. Jangan mau. Wah, dia orangnya emang begitu. Wah, wah. wah Dah, kelar misi A ngomong. B, lo misi A lo, rugi lo b, BA jangan. wah dia mau hajar aja, jangan kasih hati yang model gitu. Jelek-jelekin lo mulu. Gue pernah dengar dia ngomong begini, begini, begini. Wah, begitu. Ya, ini terang-terangan tuh. Kalau orang yang namimah itu bukannya bisikin di dalam hati sebagaimana perbuatan setan, tetapi itu langsung Berarti lebih bahaya daripada syaitan. Wa amalun namami bil muwajahah. Sedangkan perbuatan orang yang namimah langsung muwajahah atau muka berhadapan langsung. Ya. وحكي أنه نودي على بيع عبد ليس فيه عيب إلا أنه نمام فاشتراه من استخف هذا العيب عبد فلم يمكسوا عنده يا yeah. yeah, yeah. ولم يمكثوا عنده أياما حتى نمى لزوجته أنه يريد التزوج بغيرك أو التسرية وأمرها أن تتخذ الموسى وتحلق به شعرات من حلقه ليسحره بها فصدقته إيه؟ وعزمت على ذلك فجاء إليه ونمنه عنها أنها اتخذت لها موسى وتريد ذبحك الليلة فتناوب لترى ذلك فصدقه إيه؟ فتناوب فجاءت لتحليق فقال صدق الغلام فلما أهوت إلى إلى حله أخذ الموسى منها وذبحها فجاء أهلها فرأوها مقتولة فقتلوه فوقع القتال بين الفريقين بشؤم بشؤم ذلك النمام Dihikayatkan bahwasanya diundang seseorang untuk membeli budak. Laisa fihi aibun, enggak ada aib budak Gak ada cacat. ilah kecuali cacatnya nih. Kalau ilah ya. Melainkan cacatnya hanya annahu nama Ini budak tukang namimah. Wadahnya Badannya bagus. Ya, matanya nggak kotor. Jelas. Dia punya badan kuat, tegak, cakep. Gak ada aibnya. Tetapi mah, namimah. Pasarahu gimana Karena berpikir, ah, kalau nami mah nggak apa-apa deh. Ya, yang penting nggak ada aib yang lain. Dianggap remeh tuh, dianggap remeh yang namanya aib namimah itu pada diri seseorang itu dianggap kecil. beli Ya. Pasarahu manis takut hadzal aib. Maka pembelilah seseorang yang menganggap ringan ini aib. Aib namimah dianggap ringan. Dia beli itu mudah, dia nggak peduli ya. Padahal yang gus endahu ayaman. loh beberapa, beberapa lama dia tinggal di sisi yang beli. Ya, belum berapa lama. Ya. Hatta namma li zaujati. Mulai ini budak gosok-gosok bininya. Ya, namimah. Ya diadu lelaki bini diadu mesti annahu yuridu tazawuzi tazawuza dia ya, dia mulai namimah ya gosok-gosok bini atau tuan bahwasanya tuannya pengen kawin lagi bu hati-hati bu suami ibu tuan mau kawin lagi nyonya tuan mau kawin lagi bighairiki dengan selain kamu jadi pengen nambah bini gitu awit nasaria atau mau beli budak perempuan lagi buat senang-senang wa amaraha an tattakhidha Musa disuruh itu nyonya ngambil pisau wa tahliga bihi sya'rat potong rambut beberapa rambut min halgihi dari leher suaminya Bu, oh, ntar kalau suami ibu tidur, potong rambut tuh. Beberapa helai rambut dari leher suami ibu. Potong. Lihat harahu biha. Untuk jampe-jampe. Jadi, kalau suami ibu tuan itu rambutnya dipotong, ibu simpen, Gak jadi tuh niatnya kawin lagi. Eh, Niatnya diurungin dah. Fasadagatku percaya. Ini nyonya ya atas informasi dari budaknya yang tukang namimah. Bang bosok-bosok orang kagak begitu dibilang mau begitu. Ini Kang Namimah kan gitu. Ya enggak dibilang nah, ya, pokoknya dia berbohong demi untuk tujuannya tidak eh, apa memberikan bahaya kepada orang yang dia hendak adu. Wa azaman ala zalik karena dipercaya ninyonya atas namimahnya budak, ya gosok-gosok dia. Ya beradab ya untuk melakukan itu nasihat si budak. Ntar malam lagi tidur pengen di eh, potong leher apa ya, rambut itu pakai pisau. Baca ini. Maka datang budak itu kepada tuannya Wanamalahu anha. Sekarang namimah kepada tuannya tentang bininya. Huh. Tadi bininya di setel begini. Sekarang ya tuannya di setel media nih. Mau dikosok-kosok. Anna itaqadat laha Musa. Bahwasanya bininya bakalan nyonya bakalan datang bawa pisau. Hmm. Wa turidu laila. Dia pengen potong kamu ntar malam. Pas banget ya. Si bini disuruh malam potong rambut yang ada di leher karena supaya supaya suami nggak kawin lagi kepada si suaminya di budak kosong. Ntar malam istri kamu mau bunuh kamu pakai pisau. Hati-hati tidur. tuan hati-hati tidur. Pura-pura tidur kalau bisa. Karena bini mau batu nawim litara dalika. Ya, Ya, tunawim, makanya tunawim itu tidur-tiduran. Ya. Maka tidaklah kamu tidur-tiduran aja, jangan tidur benar. Ya, tidur-tiduran. Litaroh dalika, agar kamu tahu, melihat yang yang demikian itu. Masuk dagang, percaya. Bayangin itu nyonyanya digosok. Percaya si tua Nah, ini orang anggap remeh, aib aib anima, yang gak sesuai dari jari dibeli juga nih budak belum lama udah udah gosok gosok Fatana wama lalu suaminya pura-pura tidur. Wajah nah, ada sang istrinya betul. Litahliga untuk memotong. Yang dimaksud dia memotong apa tadi? Rambut. Tapi si tuan pikirannya mau motong Wah, karena yang gosok-gosok si tukang nangi mah. Pagala satagal gulam. Kata tuan benar budak gue ini. Gue mau dipotong. Malamma ahwat ila halgi. Tatkala ini istrinya udah mulai ahwat ila halgi, udah mulai mendekat berkeinginan buat pegang lehernya. Bilhamr tuh pisau. Akadal Musa. Dia ambil pisaunya minha dari istrinya. tapi istri ngedeket ke leher mau pegang begitu. Dia mau potong leher. Padahal mau potong rambut. Suaminya ambil pisau. Rebut. Lalu pada bahaha. Disembelih bininya. Penyonya. Iya dong. Dipikir mau bunuh gue. Borong aja. Yang potong lantaran diadu de ame budak Baca ahluha datang keluarganya si bini karena adiknya keluarganya meninggal keluarga dari istri nyonya datang para auha maktulatan didapetin saudaranya udah meninggal terbunuh yang bunuh siapa? Suaminya. Wah, wow, rame-rame dikeroyok. Iya. Terus suami luhu lalu suaminya itu nyawa tuan itu dibunuh ya Fawaga al-qitalu bainal parikain. Jadilah pembunuhan antara dua orang tadi. Nyonya mati, tuan gara-gara budak namimah dia beli. Makanya orang namimah bahaya bisa memisahkan suami istri. Apalagi cuma temen loh. Bisa saling membunuh gara-gara tukang tukang fitnah atau tukang namimah, tukang adu domba, tukang adu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benci ya, terhadap orang yang namimah. Tapi Nabi mengatakan, eh, "Laisa minni zu zu hasadin wala namimatin." Ya. Wala zu kahanatin. Wa ana ya Bukanlah golonganku orang yang hasad dan orang namimah. Begitu juga orang yang berdukun. Ya. Wala ana minhum. Saya juga bukan termasuk golongan mereka. Nabi nggak mau. Ya. Maka dilarang tuh oleh Rasulullah SAW kita mencari-cari kejelekan orang, terus kita bongkar tujuannya supaya orang lain gedek jangan. <coughs> wala tajassasu gitu ya. Wala tajassasu. Jangan jangan nyelidik-nyelidik, jangan. Hmm. Iya. Kayak kucing yang kemarin nih belum selesai. Kucing sama anjing nih. <laughs> Iya. iya Nabi Allah itu kan begitu kata Nabi Allah karena binatang yang diangkut terbatas Pasang-pasangan, laki, perempuan, laki, perempuan. Begitu yang manusia, laki, perempuan. Dilarang beranak. Dilarang kawin. Oh jangan bari kawin loh eh. Ntar nambah anak, akhirnya kapal nggak muat. Udah padat. Jadi dilarang menabinu untuk beranak pinak. Eh anjing nggak kuat. Anjing melarangan Nabi Allah Nuh nggak kuat dilanggar. Ya kucing. Emang nyari-nyari. Oh, ya apa ya? yang melanggar larangan Nabi itu? Ya itu kucing nyari-nyari. Bukannya nggak sengaja nemuin, emang nyari-nyari, paham Sedikit, kayak satpam gitu. Oh. Ya sono, wah tiga, ya sono. Oh didapetin anjing lagi begitu. Anjing lagi ya anjing. Oh dia ini ngadu. Ya, Kan kalau ketemu nggak sengaja ya, terlihat nggak apa-apa Tapi kalau sengaja ngaji nyorui orang berbuat aib itu sah nabi itu. Ya. Nggak ada niat begitu. Ngadu Nabi Allah nu, Nabi Allah nu panggil anjing lo nggak melanggar ya. Diomelin, jangan berbuat lagi. Ya, yeah, ya. Yeah. Udah. Gak lama kucing jauh dikit lagi. Dapatin lagi, anjing begitu lagi. Dasar anjing. <laughs> iya, karena disilah saya. Dasar anjing. Waduh lagi Nabi Nuh, kucing. Nabi Nuh panggil lagi dua kali. Kata kucing, ya Nabi Allah, kalau ditukar-tukar nggak kapok-kapok tuh, emang dasar anjing <laughs> gitu. Minta sama Allah supaya kau bisa melihat langsung dengan mata kepalamu sendiri. Nabi Allah itu doa. Allah buka tabirnya. Dia dapetin kucing lagi buka, eh, anjing lagi begitu. Begitu. Kepergok sekarang. Kalau kepergok nggak bisa apa itu? Nggak bisa mungkir. Karena langsung. Ya, langsung kita basah. Kesel anjing artinya dongkol sama kucingnya gara-gara kucing nih suka nyari-nyari aib orang katanya. Kalau dia nggak nyari-nyari nggak ngadu-ngadu, gua nggak bakalan ketahuan. Ya Rob, tolong deh hukum tuh kucing tuh katanya. Sebagaimana dia tukang nyari-nyari aib orang, bongkar aibnya ya Allah. Akhirnya doanya anjing diterima Allah. Kucing sampai sekarang kalau kawin sekampung tahu. <laughs> Iya. Lama ya kawin ini digestain, kita yang lihat, tapi tidak satu pak ya. ya. Kata bini kita, Pak, Pak, tuh kucing ngapain di atas tuh berisi banget lagi kawin. Gitu, lagi kawin. Tahu, wah kalau kawin kan wow, eh Yang orang digigit, jerit nih. Kucing perempuan gitu, beranaknya ngumpet. Makanya jadi orang perempuan jangan suka namimah, jadi itu kebongkar nanti. Ya. Rasulullah waktu dia Isra Mi'raj Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu tamsil, perumpamaan. Ada orang nyakar mukanya sendiri pakai kuku. Udah hancur nggak mungkin. Hancur terus terus nggak berhenti berhenti. Hanya ya Jibril itu itu tamsil apa itu? Kan linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina. Agar kami perlihatkan sedikit daripada tanda atau bukti-bukti kekuasaan kami kata Allah. Di antaranya diperlihatkan itu. Kata Jibril, itu orang yang suka bongkar aib ini Yang suka bongkar aib saudaranya. Karena saudara itu kan dengan orang mukmin dengan orang mukmin bagaikan satu jasad. Mestinya itu kali jasad. Yang namanya satu jasad, yang satu sakit, yang satu ikut sakit ya. Orang satu jasad. Yang sakit kelingking, tetap kali ikut nututan. Yang lain ngerasain meriah gak enak. Coba aja kalau kelingking gitu jantung mah. Uh, uh, masa tidur, semuanya mati-mati kita nggak bisa merem. Jadi kalau ada orang mukmin lain nyakitin orang mukmin lainnya, itu kan samanya nyakitin diri sendiri. Itulah hukumnya, hukumannya. Ya. Jadi nyakar-nyakar mungkin. Kalau ada istilah apa itu? Siapa menepuk eh, menepuk air di tulang? Terpercik buka sendiri. Iya. Oh, ya kan? Ada lagi yang potong lidah. Ya, tukang-tukang namimah. Namimah, riba. Lidahnya bohong. Ada lagi yang nak nanam, baru nanam udah nunggu. Baru nanam udah membuah dipetik buahnya langsung nambah lagi. Nah, kita buah kita petik-petik nungguin ya. Paling nggak lima bulan baru nunggu. Terus kita lalap lima bulan baru nunggu. Tapi diperlihatkan oleh, oleh Allah ada orang baru nanam udah langsung nunggu Dipetik buahnya langsung nunggu Kata Jibril itu perumpamaan umatmu yang sering bersedekah. Yang sering bersedekah, infakkan hartanya di jalan Allah. Hakikatnya dinyabut. Tapi langsung nunggu. Wa ugiya aidan anna rajulan matat ukhtu ukhtuhu <clears throat> falamma dubinat sajata min jaybihi bi gabriha zahabun Kana ma'hu faraja'a lailan wa nabbashal gabra. Fawajadahu ممتلئا نارا فرجع إلى أمه فقال لها أخبرني أخبريني ما كانت تفعل أختي من المنكر فقالت له لا أعرف منكرا إلا أنها كانت تخرج ليلا فتجتمع على أبواب على أبواب الجيران ما يقولون وتنم به ويقع في ذلك بينهم فتنة فقال هو ذلك وأخبرها بالحال عافانا الله من ذلك بمنه Dihikayatkan juga bahwasanya seorang mati saudara perempuannya. Ada seorang lagi punya saudara perempuan mati. Maka tak tatkala dikubur, Zadada min jaibi fi qabriha zahab. Dari kantongnya jatuh emas, ya, emas yang dia kantongi terjatuh ke kuburan adik perempuannya. Ya. Anaila, Lalu diingat, wah, masku jatuh ke kuburan. Kayaknya di kuburan adiknya, Udah ngikut dikuburin. Malam dia datang balik. Wanapa bro? Jika di kuburan. Bahwa jadahu tadi naran. Didapati kuburan adik perempuannya udah penuh dengan Ya. Faraja ummi, dia pulang nemuin ibunya. Faqala laha, lalu dia berkata kepada ibunya, "Akhbirini ma kana taf'alu ukhti al munkar." Wahai ibuku, tolong kabarkan kepadaku kemungkaran apa yang dilakukan oleh saudara perempuanku. Faqalat lahu, lalu ibunya menjawab, la a'rifu munkaran illa annaha kanat takhruju lailan. Saya enggak tahu kemungkaran apa yang dia perbuat kecuali satu. Dia tiap malam suka keluar. Saudaramu tiap malam suka ngapain? Nguping. Nguping pembicaraan tetangga. Di nguping disebarin besok. Nguping dia nyebarin gitu. Oh enggak? sering nguping beneng apa percakapan. Ya, oh, uyu, uyu sebarin orang lain supaya orang lain tahu apa yang jadi pembicaraan tuh tetangga semalam. Saya dengar senang nguping. ya, Enggak, nggak boleh gitu kan. Orang lagi ngomong gitu. Nyari-nyari tahu supaya kita sebarin tuh rahasia. Itu dia perbuatan munkarnya. Selalu ya, malam keluar untuk cari tahu. Ya فقال لها أخبريني ما كان تبع أختي من المنكر قال لا أعرف المنكر إلا أنها كانت تخرج ليلا فتسمع فتستمع على أبواب الجيران didengarin di pintu-pintu tetangga maya gulun apa yang mereka bercakapkan watanumma ya watanumma bi lalu dia namimah tuh perempuan Faya gau bizalika bainahu fitnah terjadi fitnah deh di antara mereka karena demen ubing lalu pembicaraan tetangganya itu disebarin media jadi fitnah. Jadi nah orang disebut tukang fitnah, tukang nyebarin, tukang menimbulkan fitnah karena nyebarkan rahasia atau pembicaraan orang. Bagalah wadalik. Lalu itu lagi-lagi ah ini dia kali ini. Ini dia nih kemungkaran yang yang menyebabkan keluar api api dari dari kuburannya. Wa akhbaru habil had dan dia menghabarkan kepada ibunya tentang kejadian yang dia dapat dari Pak terus bu waktu saya gali kuburan saudara saya tuh anak ibu ya yeah. adiknya apa ini api bu ini dia nih bu sebabnya nah ini bukan namimah dia ini, ini abang bukannya namimah tetapi mencari pelajaran ya, apa sih dosanya yang dia nanti bisa tinggalkan gitu. jadi boleh kalau tujuannya buat nasihat nggak apa-apa Azanallahu min dzalik bimannihi. Semoga Allah selamatkan kita dengan sebab daripada itu namimah ya, dengan sebab karunia Tapi Tanbi'un al-Hafiz al-Munziri al a'immatu ala tahrimin namimah. Sepakat imam-imam atas haramnya namimah. Wa annaha min a'zamil dzunub lidallah. Termasuk dosa besar. Namimah termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ittafaqa ulama ala annaha min al-qaba'ir. Ulama-ulama juga sepakat bahwasanya namimah itu termasuk dosa besar. Wa hiya naglu kalamin nas ila ba'din ala wajhil ibsad bainahu. Apa sih namimah? Yaitu menyampaikan atau memindahkan ucapan manusia kepada orang lain, kepada sebagian yang lain atas jalan tujuannya merusak. Ya. Jadi tidak ada tujuan lain kecuali pengen merusak. Supaya timbul fitnah, supaya orang tidak baikan, supaya orang tambah rusuh, itu. Supaya eh, apa namanya keadaan nggak kondusif, jadi keruh terus. Nah ini tukang fitnah. Orang sekarang bilang provokator. Tapi nggak tahu siapa yang provokatornya. Ya kan? Kalau polisi bilang, ini ada provokator. Tapi siapa? Ya. Kalau tentang keadaan-keadaan yang membuat kerusuhan, kadang nggak bisa nangkep provokator, pasti ada pihak ketiga nih dalam. Iya. Susah rupiahnya. Karena Allah yang yang hukum. Wa amma naglul kalam nasihatan lil mankul ilai fawajibun. Adapun menyampaikan ucapan sebagai nasihat ya bagi mankul yang dinukil itu wajib. Kalau buat nasihat wajib. Jangan ya. Jangan lukai korun. Korun tuh begini, begini, begini. Awas, hati-hati. Wajib supaya manusia nggak kayak korun, kayak Fir'aun wajib nasihat di situ. Ada nasihat. Awas loh ya, jangan kayak si Belki ya, ya Belki bayang kagak, mabuk rajin, jinak rajin. Misalnya ada begitu, udah masyur di masyarakat. Air mati lagi begitu. tapi hati jangan kayak gitu. Begitu. Buat nasihat, nggak apa-apa. Tapi kalau ada tujuan nasihat, ah dasar, bejat, jelek-jelekin gitu. Nggak boleh. Itu disebut namimah. Eh, riba. Ya, riba. Ya. Tapi kalau nasihat tujuannya boleh kalau Karena nggak ada niat buruk melainkan buat kebaikan. Ya. Beda. Makanya kita kalau lihat-lihat, nah ini tujuannya apa nih? Nasihat boleh. Bahkan wajib di sini fajirah bima fihi kaitah adarahun nas. Sebutin orang-orang fajir tentang keadaan dirinya perbuatannya supaya manusia tinggalin. Boleh apa apa. Ya. Lu jangan bergaul ke dia. Jangan. Jangan bergaul ke dia. Deh. Mau kenapa? Yang gue tahu nih, dia begini. Itu ngelamatin ini orang. Boleh apa? Kalau betul fajir, tapi kalau ke orang kagak begitu, itu namanya fitnah. Eh, paham gak? Umumnya orang bergaul dengan dia, gak ada yang benar udah. Top-topnya masuk penjara itu, paling top. Ya, yeah. paling siangnya dipukulin, dibakar atau diapain. Ya maling dia, itu dia semua. Udah terkenal, udah, udah susah. Penasihatin kayak apa, gak, wah udah keluar masuk ini. Nah kita gitu. nah, orang nggak tahu apa, nggak kenal dia tuh. Karena pinter nutupin itu. Kita tahu ini orang begini emang bener. Jangan bergaul sama dia, perlu jadi rusak. Boleh nggak boleh? Bukannya riba, bukannya nangima. Supaya ini orang ninggalin. Jangan bergaul. Kalau kita ya kita, gue nggak boleh riba. Gue nggak boleh jelek-jelekin orang. Jaminan itu orang bergaul itu eh rusak. Wah, Cuma aku bilangin, nyesel ini gitu. Jadi boleh apa yang begitu nafsu hasan. Kecuali nggak ada tujuan nasihat. Semata-mata jauhin orang dari dia aja. Ya. ya. Orang-orang biasa yang namanya bandel, apa namanya? Kalau ya yang namanya manusia nggak ada bersihnya, al-insan makhluk kotor. Cuman karena dendam pribadi, dendam pribadi, akhirnya dilarang orang bergaul dengan dia dijelek jelek eh, lu jangan bergaul media padahal tujuannya bukan nasihat ingat demen kalau orang lain bergaul media habis pedaringannya bisa hilang dari itu. tujuannya dunia untuk lain haram ya dulu orang tua gini kalau eh, nas ngelarang kita bergaul sama seseorang begitu Harus lo bergaul sama dia ya. hati lo ikut rusak itu bukannya riba jagain anak supaya selamat karena orang bisa berubah lantaran pergaulan. Ya, pergaulan kalau pergaulan nggak benar, karena jadi nggak benar. Khatimatun penutup. أخرج الشيخان تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجهين وهؤلاء بوجهين mengeluarkan Bukhari Muslim, kamu bakal dapatkan sebuah buruk manusia kata Nabi kamu akan menemukan sepaling buruk manusia. Dal wajhain. Dua orang yang punya dua muka dua. Hmm. Bermuka dua. di yati haula wajhin wa haula wajhin. Datang kepada mereka dengan wajah yang satu, datang ke sini dengan wajah yang orang yang bermuka dua. Di sini nyari muka, di sana nyari. Tapi bab itu mukanya banyak tuh katanya. Hmm. Wah nyari muka Udah punya muka nyari muka. Maksudnya bermuka dua itu dia nggak ngomong di sini lain, sono lain. Ya, apa? ngadu domba sebenarnya. Ngadu domba. Wasabrani dzul wajhain fid dunya ya'ti yaumal qiyamah wa lahu wajhan min nar. Tobrani mengatakan orang yang bermuka dua di dunia nanti datang dibangkitkan di hari kiamat dia punya dua muka dari neraka. Dua muka dari mukanya neraka dua dua ya. Bayangin aja mukanya dari neraka. Gimana panasnya? Wahwa dan beliau juga Tabrani wal Asbahani dan Asbahani man kana dza lisanain ja'ala lahu yaumal qiyamah lisanain min nar. Siapa orang yang punya dua lidah, di sini ngomong beda, di sana ngomong adu domba. Nanti di hari kiamat Allah jadikan baginya dua lisan, dua lidah dari neraka. Oh tadi wajahnya dari neraka, ini lidahnya dari neraka. Wajah al-Ghazali berkata Imam Ghazali, Ghazali, Dul lisanin dadu baina muta'adiyah ini, muta'adiyah ini, wa yukallimu ya wa yukallimu kala kullan bima yuwafiquhu wa galla ma yataraddadu baina muta'adiyain illa wa huwa bihadha sifati wa hadha ainun nifaq wal iyazu bil khalla bil khalla dan Imam Ghazali mengatakan orang yang punya dua lidah yaitu orang yang mundar mandir ya taraddad bolak-balik di antara dua orang yang musuhan Ya orang A B musuhan di bolak balik ke A, ke B, ke A, ke B. Tujuannya apa? Bukan tujuan ngedamain. Kalau ngedamain boleh. Kalau ngedamain namanya orang yang uh, islah, zata baik. Ya, zata baik boleh memang disuruh. Kita menjadi orang yang memperbaiki dua orang yang bermusuhan. Kalau ini tujuannya ngadu. Hah? Ah, ngomporin bener. Ah, ngegasin kalau sekarang nih. Bukan kompor lagi, ngegasin. Kompor udah nyak tanir ya. kullam bima dan berbicara kepada masing-masing terhadap apa yang dia inginkan eh sepakatinya. Tapi wagallah dan sedikit may bainal baina muta'adiyain sedikit orang yang mundar-mandir di antara dua orang yang bermusuhan illa melainkan wa huwa bihadza sifat melainkan orang yang punya ini sifat jadi orang kalau udah mundar-mandir antara A dan B itu udah kemungkinannya itu pasti dia pasti dia zuwadai pasti ya. wa hadza ainun nibat ini yang disebut ainun nifak ya. Materinya kemunafikan. Jadi orang munafik begitu. Kita hadasa kadzaba. Di ngomong kemari begini, tak ngomong sono udah banyak ya Wal iyadu bil khallaq. Dan mohon perlindungan kita kepada khallaq, pencipta yakni Allah Subhanahu وتعالى باب الكذب إن شاء الله بab dusta قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نمص إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وبركاته الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارعون